بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدنيا آمين سورة الانشقاق مكية ثلاث أو خمس وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت سمعت وأطاعت في الانشقاق لربها وحقت أي وحق لها أن تسمع وتطيع وإذا الأرض مدت زيد في سعتها كما يمد الأديم ولم يبق عليها بناء ولا جبل وألقت ما فيها من الموتى إلى ظاهرها وتخلت عنه وأذنت سمعت وأطاعت في ذلك لربها وحقت wa dzalika ya yakunu ya qiyamati wa jawabu idza wa ma utifa 'alaiha mahdhufun dalla 'alaihi ma ba'dahu taqriruhu laqiyal takdiruhu uh, eh, takdiruhu laqiyal insanu amalahu ya ayyuhal insanu innaka kadihun jahidun fi amalik ila liqa'i rabbika wa huwal mautu qadhan famulaqih ay mulaqin amalaka al-madhkura min khairin aw syarrin yaumal qiyamah fa amma man utiya kitabahu kitab amalihi bi yaminihi wa huwal mu'minu fasawfa yuhasabu hisaban yasira huwa ardu amalihi alaihi kama fil fi hadithis sahihain wa fihi man nuqishal hisaba halak wa ba'dal ardi yatajawazu anhu wa yang yanqalibu ila ahlihi bil jannati masrura bidzalik wa ma wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi wal kafiru tughallu yumnahu ila unuqihi wa tuj'alu yusrahu wara'a dhahrihi fayakhudhu biha kitabah fasawfa yad'u inda ru'yatihi ma fihi thubura yunadi halakahu biqalihi ya thubura wa yasla sa'ira yadkhulun nara syadidata وفي قراءة بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة إنه كان في أهله عشيرته في الدنيا مسرورا بطرا باتباعه لهواه إنه ظن أن مخفف من الثقيلة واسمها محذوف أي أنه لا يحور يرجع إلى أهله بلى يرجع إلى أهله inna rabbahu kana bihi basira aliman bi ruju'ihi ilaihi baraka bismillah alhamdulillah wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Bismillahirrahmanirrahim idas sama'un syaqqat jika langit menjadi terpecah Dikatakan langit terpecah ini karena sebab adanya awan bil ghamam yauma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam dan itu tujuannya adalah langitnya dipecah untuk menjadi jalan turunnya malaikat nanti di hari kiamat dari langit untuk menjadi saksi pengadilan Allah ada di mahsyar wa nazzal malaikah tanzila wa adzinat li rabbiha dan mendengarkan itu langit wa adzinat li dan mendengarkan dan taat patuh pecah itu langit karena patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala li rabbiha karena perintah Tuhannya itu langit Artinya terjadinya pecahnya langit itu bukan karena ada situasi tapi karena taat dan patuh kepada Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena bisa diilmiahkan. Bukan karena ada teori. Tapi itu terjadi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dan huqqalaha an tasma' wa tuti' memang patut seharusnya bagi langit mendengarkan dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idal ardu muddat dan jika bumi muddat dipanjangkan Zida fi sa'atiha ditambahi luasnya itu bumi. Kama yumaddul adim sebagaimana dipanjangkan kulit. Walam yabqa dan tidak ada tersisa alaiha di atas bumi binaun bangunan wala jabalun dan juga tidak ada tersisa daripada gunung dilebur semuanya hancur semuanya wa alqat dan mengeluarkan itu bumi melempar itu bumi ma fiha apa yang ada di dalamnya itu bumi minal mauta daripada mayit-mayit atau ma'adin atau eh, apa tambang-tambang batu-batuan semuanya ila bohiriah dilemparkan ke bohirnya itu bu bumi wa alqat ma fiha wa takhallat dan mengosongkan itu bumi isi perutnya itu bumi wa adinat dan mendengarkan serta patuh sami'at wa ta'at itu bumi di dalam melemparkan, mengosongkan dan memanjangkan di rabbiha karena Tuhannya bumi wa huqad dan memang sepatutnya seharusnya wajib bagi bumi untuk mendengarkan perintah Allah. Wadzalika dan itu kullu semuanya yakunu yaumal qiyamah terjadi di hari kiamat. Kalau kamu perhatikan sapi ya atau kerbau itu ada isi perutnya ya babat, ya jantung, ya paru-paru semuanya. Bentuknya bulat. Hah? Bentuknya bulat. Ketika telah disembelih, dikeluarkan isi perutnya. Semuanya. Dibeber, itu kulit menjadi lebar. Kulit yang aslinya bulat menjadi le lebar. Hah? yang asalnya kelihatan kecil menjadi melebar. Begitulah nanti bumi ini akan terjadi. Al-qad ma fiha wa takhallat bumi dari itu akan mengeluarkan semua isinya. Kosong isinya, akhirnya melebar itu bumi yang asalnya bundar dari itu asalnya melebar. Nah, dan itu terjadi dari kiamat. Ya, bukan bumi yang ada sekarang ini, tapi bumi itu akan berbentuk seperti begitu maksudnya. Yauma dulu ardu qala ardi was samawat. Langit juga demikian. Langit yang kamu lihat kan dalam Al-Qur'an wahal min futur wahal min futur ada lobangnya enggak langit enggak ada kelihatan lobang tapi nanti dari kiamat akan pecah itu langit banyak pecah-pecah karena menjadi jalannya malaikat turun untuk di, ke mahsyar dan menjadi saksi atas hisab Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Wa jawab idza wa ma'utif Jawab daripada idza dan apa yang diatafkan idza sama'un saggat wa adil rabia wa huqqat wa idal ardu muddad dan semuanya tadi itu mahdhuf terbuat ter, ter, ter, apa, terbuang. Dalla alaihi ma ba'dahu. Nanti akan disaksikan itu dengan ayat-ayat yang setelahnya takdiruhu laqiyal insan jika langit itu demikian jika bumi itu demikian laqiyal insanu amalah akan menemui manusia dan itu amalnya untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal insan Eh manusia, ada menyatakan insan ini semua manusia. Ada menyatakan ini yang dimaksud insan adalah Aswad bin Abdul Asad. Ada menyebutkan Ubay bin Khalaf. Ada yang menyatakan insan yang maksud ini adalah kufar, orang-orang kafir. Ya iwal insan, wahai manusia. Innaka kadihun mujahidun fi amalik sesungguhnya kamu itu bersusah payah bersusah payah fi amalik di dalam amal perbuatan kamu kamu itu berusaha bersusah payah dalam beramal sampai kapan terus ila liqa'i sampai bertemu Tuhan kamu yaitu sampai mati manusia itu selalu bersusah payah Coba kamu lihat. Dalam segala urusannya mulai kecil lahir dia harus keluar apa e, te, te, apa terlepasnya pu, pusar tadi itu juga harus sakit. Kemudian keluar gigi sakit, baru bisa tengkurep sakit, kemudian terus demikian. Manusia itu selalu payah ada penyakit, ada musibah, ada itu sampai kapan ilal maut? Innaka kadihun ila rabbik. Atau manusia itu juga demikian berusaha di dalam amalnya. Berusaha di dalam amalnya baik itu yang khair maupun yang syar itu dengan satu usaha yang enggak gampang. Inti mau bangun masjid juga perlu usaha. Inti juga bangun bar juga ada masalah. Inti amal khair juga ada tantangan, inti amal syar juga ada tanta tantangan. Dan itu terjadi ira sampai mati. Kalau sudah mati, famulaki maka akan menemui itu amalak amalnya kamu. Famulaki, nah, ini ada atafnya mulaki ke kadihun bisa. Sesungguhnya kamu itu berusaha dalam perbuatan kamu sampai mati dan kamu menemui hasil perbuatan kamu. Ada lagi yang menyatakan famulaki itu khobar mubtada li mubtada'in mahdhuf fa anta mulaqihi. Jadi jumlah ataf kepada jumlah jumlah ataf kepada jumlah fa anta mulaqihi mulaqihi hi bomir itu bisa kepada amal ya innaka kadhun kadhan kepada kadhan ay amalak kadah mana amal atau hi kepada rabbak mulaqihi kamu itu memang selalu berusaha di dalam beramal sampai mati famulaqihi maka kamu setelah mati menemui kepada Tuhan kamu Allah untuk dihisab. Dhamir bisa kembali kepada Rabbik. Maka kamu akan menemui amal kamu min khairin au syarrin yaumal qiyamah daripada kebaikan atau kejelekan nanti di hari kiamat untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah Amal kamu tadi itu semuanya dicatat. Dan kamu akan menemui, melihat, menyaksikan semua amal kamu. Kamu sendiri akan menyaksikan nanti. Dan itu buku lapo, amalan kamu akan diberikan nanti di hari kiamat. Karena itu kamu akan bisa menyaksikan amal kamu seluruh yang di atas dunia ini. Min harakatin, au kalimatin, semuanya ada. Ada di situ. Ah, di sini ada dua bagian ada yang dikatakan kelompok yang selamat, ada kelompok yang tidak selamat. Gimana ciri-ciri orang selamat? Fa'amman utia man kitabahu Adapun orang yang diberi kitabnya, kitab amalihi, kitab amalnya dari itu biyaminihi dengan tangan kanannya, wahwal mukmin itu orang yang beriman menerima dengan tangan kanannya Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, bakal dia dihisab hisaban yasira, hisab yang ringan. Gimana sih sikap hisab yang ringan ini? Wa huwa ardu amali alaih, yaitu disodorkan amalnya itu orang kepadanya. Tunjukkan. Ini maksiat kamu, ini taat kamu. Ditunjukkan. Kama fusira fi hadits sahihain ini sebagaimana ditafsirkan dalam hadis sahihain wa man nugisal hisab halak. Kalau sudah ditunjukkan ini amal kamu ya. Ini maksiat kamu gini gini gini gini. Kamu kena berbuat begini begini begini. Ini amal khair kamu ini begini begini gini. Akhirnya yang amal al khair dikasih pahala, yang amalan syar yang udah ditunjukkan tadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hisaban yasira itu. Tapi kalau diteliti, kenapa kamu tadi itu bermaksiat? Ah, ini nugi syar hisab. Diperinci, kalau bahasa sekarang tadi itu di apa? Introgasi. Diintrogasi. Kenapa kamu melakukan perbuatan ini maksiat? Berarti udzib, orang ini masuk neraka ini. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menuqisal hisab udzib siapa orang yang diperinci, diteliti hisapnya, diinterogasi dalam hisapnya, maka itu berarti tanda orang itu masuk neraka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang diampuni setelah ditunjukkan tanpa diinterogasi berarti dimaafkan itu oh, oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang mukmin, enggak pakai diteliti insyaallah. Nah, tapi dihisap tetap. Tapi hisaban yasira supaya tahu dia telah berbuat amal banyak eh, eh, apa amal kejelekan banyak tapi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabadal wabadal arad setelah disodorkan itu amalnya yutajawaz anhu dimaafkan darinya. Kalau sudah hisapnya ringan masuk surga. Ketemu sama keluarganya wayan galibu ila ahlihi masrura dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sudah berpisah ha? fil jannah ada di surga masrura dalam keadaan bahagia dengan itu ternyata ketemu dengan keluarga itu menjadi satu kebahagiaan hatta di akhirat nah hatta di akhir di akhirat. Anda di dunia sekarang misalnya jauh daripada keluarga kemudian ketemu lagi itu menjadi satu kebahagiaan. Nanti di akhirat juga demikian. Wayan galibu ila ahlihi masrurah ketemu dengan keluarganya nanti dalam keadaan bahagia. dalam bahagia ya, itu kebahagiaan di atas kebahagiaan udah masuk surga ketemu lagi sama keluarganya nantinya. Sebaliknya, wa amman man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang yang diberi kitab amalnya di belakang wara'a dhahri, di belakang punggungnya. Wa kafir, ini orang kafir. Tughallu yumnah, kenapa diberikan dari belakang punggung? Kok gimana gambarannya menerima kitab amalnya di belakang punggung? Tughallu yumnahu, dibelenggu tangan kanannya ila unugi, ada di lehernya. Ya, dibelenggu di lehernya. Wa al yusrahu dan dijadikan tangan kirinya wara abohri di belakang punggungnya. Kalau ini begini nggak bisa menerima. Kemudian tangan tangan apa? E, kirinya diikat ada di belakang punggungnya. Mau nggak mau yang menerima bukan tangan kanan karena dia dibelenggu ke lehernya. Dia akan menerima dengan tangan kiri di belakang punggungnya waradhi Fayakhud maka dia mengambil biha dengan tangan kirinya kita bau kitab amalnya. Lah kalau sudah demikian cara penerimaan kitabnya, mau nggak mau dengan cara itu yad'u maka bakal orang itu akan menjerit-jerit maka orang itu akan menyatakan ya inda ru'yatihi ketika melihat apa yang dalam kitab tadi itu akan dibuka ternyata semuanya merah rapotnya ini amalan-amalan syar kafir amalan khair semuanya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala karena bukan orang muslim Falan yukbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Enggak diterima oleh Allah amalan yang khair dari orang kafir dan sudah dinyatakan orang yang rugi nanti di akhirat. Dia akan menyatakan suburo, suburo, halak. Celakanya dia. Dia akan menyatakan ya suburo, celaka, celaka aku, celaka aku. Kenapa? Amalannya semua Wayasla sa'ira dan dan dia masuk sa'ira neraka. Sa'ir yadkhul annar asyadida, masuk ke neraka yang sangat pedih adabnya. Dalam bacaan yusalla yusalla sa'ira bakal dimasukkan ke neraka jahan neraka sa'ir, ya, neraka yang sangat panas, yang sangat eh, pedih adabnya. Innahu kana fi a'a eh, eh. Innahu kana fi ali masrurah. Orang tadi itu yang masuk neraka karena dulu di atas dunia fi ali di dalam hidup bersama keluarganya fi asyiratihi fi dunia dahulu di dunia masrurah dalam keadaan bahagia. Rumahnya bagus, kaya, anak-anaknya lucu, istrinya cantik. Wah, oh, innahu kana fi ali masrurah. Dia dalam keadaan bahagia dahulu di atas di atas dunia. Tapi batoron, tapi dia sombong. Bitti'ab bittiba'i hawa karena mengikuti hawa nafsu nafsunya. Ternyata nanti di akhirat dia menjadi orang yang hina karena dia harus masuk neraka Allah untuk disiksa. Dahulunya, wow, dia orang yang bahagia di atas dunia. Kenapa? Orang ini bahagia kok berubah jadi susah innahu dhalla yahur dia menyangka meyakini yahur annahu asalnya mukhaffafah minats tsaqilah annahu isimnya mahdhuf yahur seperti alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah ay asyhadu annahu la ilaha illallah mukhaffafah minats tsaqilah ha Innahu dhanna, orang ini dia meyakini Allah yahur, tidak kembali kepada Allah. Allah yarji ila rabbih. Dia yakin bahwa mati itu sudah mati, sudah enggak kembali kepada Allah untuk dihisab. Bala enggak. Ya, dia pasti kembali. Bala, dia pasti kembali kepada Allah. Yarji ilaih. Mana ada orang enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala innahu ka innahu kana bihi basira sesungguhnya Allah ada terhadap itu orang inna rabbahu sesungguhnya Tuhannya dia maka Nabi Basiro ada selalu melihat terhadapnya aliman mengetahui biruju'i ilaih dengan kembalinya itu hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambaran nanti akal bakal terjadi kiamat, langitnya demikian, buminya demikian, di situ semua akan menemui amalnya dan semua tadi itu tertulis amalnya dan kamu dikasih ingat oleh Allah di saat itu semua amal perbuatan kamu di atas dunia. nggak ada yang kamu lupakan, baru di situ ada orang-orang yang menerima dengan tangan kanannya, hisapnya akan ringan Ditunjukkan amalnya walaupun syarat tapi dimaafkan oleh Allah, tapi ada yang tidak dimaafkan oleh Allah yaitu menerima amal his, uh, kitab amalnya dengan tangan kirinya di belakang punggungnya dan dia menjadi orang celaka padahal di dunia dalam keadaan bahagia tapi dia dalam keadaan susah nanti ada di akhirat. Wallahu a'lam.